Kitab Tauhid. Al-Kitab Kitab Ikhwan Fitina Azakumullah Lafat Kitabun Dalam Al-Quran itu memiliki banyak makna Yang pertama Alkitab dimaknakan dengan as-sahifah. Sahifah. Lembaran kertas. Juga mengandung makna al-hukum. Hukum. Juga mengandung makna al farb Kewajiban. al farb Juga mengandung makna at-takdir wal-qadr. Ukuran ketetapan juga mengandung makna al-ilm ilmu juga mengandung makna al-hujjah argumentasi sebagai hujjah dan beberapa makna lain ini semuanya ikhwan disebutkan oleh Ar-Raghib Al-Asbahani rahimahullah taala dalam kitabnya Mufradatul Quran. Ada makna kitab. Kitab Tauhid. Qala al-musannif rahimahullah taala. Al-musannif rahimahullah berkata, kalau dikatakan al-musannif maka yang dimaksud ialah Syekh الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي rahimahullah. Saya kan ya, kalau dikatakan qala al-muallif atau qala al-musannif yang dimaksud ialah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Kalau disebutkan di sini qala syarih qala syarih siapa ya Jundi? Siapa ya Hanifah? Syekh Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi. Yang punya kitab? Yang punya kitab? Taisir Al-Azil Hanif. Nah. Selebihnya keterangan dari Syekh Abdul Rahman bin Hasan pada kitab Fathul Majid. Jangan lupa ya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini khonafidin azakumullah. Al-Musannif rahimahullahu taala memulai kitabnya dengan basmalah. Tidak dijumpai dalam nuskha-nuskha yang lain. Atau tidak enggak enggak dijumpai karena bin azakumullah. Beliau membuat mukaddimah untuk kitabnya ini. Dalam tabaat cetakan-cetakan kitab tauhid itu tidak disebutkan mukaddimah dari syekh maka di sini para ulama menyatakan ada yang berpendapat bahwasanya mukadimahnya itu sakot dari nuskah yang ada. Jatuh tidak termuat dalam nuskah-nuskah kitab tauhid yang ada. Sehingga langsung bismillahirrahmanirrahim langsung ke kitab dengan tanpa menyebutkan mukadimahnya Ada lagi yang mengatakan beliau tidak menyebutkan mukadimah karena merasa cukup dengan bab-bab yang beliau sebutkan dalam bukunya. Tamam dalam bab-bab yang beliau sebutkan dalam bukunya. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya Asy-Syaikh rahimahullahu taala tidak berani menyebutkan sebuah mukadimah sebab kitab beliau itu berisikan ayat dan al-hadis. Beliau menganggap besar ini. Perkara yang sangat besar kalau sampai beliau mendahului al-ayat wal hadis dengan kalam, Dengan keterangan beliau sendiri. Maka beliau tidak menyebutkan mukadimah, langsung menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim dan ayat. Begitu. Nah, Ini tiga perkara yang disebutkan oleh para ulama berkenaan tentang tidak adanya mukaddimah dalam kitab beliau ini. Umumnya, umumnya ya ikhwan, seorang muallif ketika menulis sebuah kitab dikasih mukaddimah ada pendahulunya. Alhamdulillah ilah ya bukan apa namanya tujuan dia menulis kitab wahagala. Baru kemudian isi kitabnya. Wa beliau rahimahullah taala demikian. Kitab Tauhid Bismillahirrahmanirrahim langsung disebutkan babnya. Paham ya? Sehingga ada sekian banyak kemungkinan yang dimaukan oleh para ulama. Ada yang mengatakan mukadimahnya jatuh, nggak termuat dalam nuskah yang ada, sehingga dicetak sama mukadimah. Ada lagi yang mengatakan e, beliau merasa cukup dengan tarjama-tarjama bab yang beliau bawakan. Ada lagi yang mengatakan beliau nggak berani mendahului Al-Quran dan As-Sunnah dengan mukadimah beliau sendiri. Sebab dalam kitab ini belum membawakan bab, ayat, hadis, wahagana. ada pun Syekhuna Abu Abdurrahman Yahya bin Ali Al-Hajuri hafizahullah taala wa ra'ah belum menyatakan bahwasanya Al-Musannif rahimahullah tidak menyebutkan mukaddimah iktihaan bil ayat wal ahadith Karena merasa cukup dengan ayat-ayat dan hadis-hadis yang bakal beliau sebutkan setelah itu. Paham ya? Ini disampaikan oleh Syekh Yahya Al-Hajuri hafizahullah taala wa ra'ah. Cukup dengan ayat dan hadis, kelas. Enggak perlu lagi yang, yang namanya mukadimah. Dan ini khana fitina azakumullah kata beliau meniru, meniru, mencontoh Syekh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Meniru Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dalam kitab sahihnya beliau. Kalau antum lihat dalam Sahih Bukhari, apa ada mukadimah dari Imam Bukhari? Hah? Mukadimah aja. Antum tiap malam membaca Sahih Bukhari, ada mukadimahnya enggak? Mana mukadimahnya? Langsung Bismillahirrahmanirrahim. Ah langsung qala haddatsana al-Humaidi. Ada ikhwan. Katanya beliau hafizahullah taala ra'ah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala dalam kitabnya itu mencukupkan diri dengan hadis innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawah sebagai mukadimahnya. Paham ya? Nah, demikian pula Syekh Muhammad bin Abdul rahimahullah rahimahullahu taala. Beliau tidak menyebutkan mukadimah pada kitabnya karena mencukupkan dengan ayat dan hadis yang beliau bawakan. Falahu salafun fi hadha. Maka beliau memiliki pendahulu, memiliki salaf dalam bab ini yaitu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Mafhum? Mafhum. Syarah قال رحمه الله تعالى ابتدأ كتابه بالبسملة Al-Musannif rahimahullahu taala memulai kitabnya dengan basmalah. iqtidaan bil kitabil aziz dalam rangka untuk mencontoh meniru kitabullah al-aziz di mana dalam Al-Qur'an khanafitina azakumullah dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim baru kemudian terus dibawakan itu Al-Fatihah nah demikian pula khanafitina azakumullah iqtidaan di fi'lin nabi saw dalam rangka untuk mencontoh meniru perbuatannya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi murasalatihi wa kitabatihi pada surat-surat beliau, kitab-kitab yang beliau kirimkan kepada para raja. Itu mesti dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Abdullah Abdullah wa rasulih salamun ala salamun ala man huda ila azim ila azim rum Salamun ala man taba'al huda, aslim taslam ila akhir. Kata ikhwan, seperti yang kita baca dalam Sahih Bukhari ketika beliau sallallahu alaihi wasallam meneruskan kepada Heraklius disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan dalam buku-buku sejarah ikhwan fillah dalam buku sirah ketika pembahasan murasalah beliau surat-surat yang beliau kirimkan kepada para raja itu dimuat mesti diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Fahadi sunnatu Ini merupakan sunnahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memulai sebuah kitab, sebuah risalah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, juga dalam rangka untuk mencontoh amalan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Di mana mereka yang fitnah azakumullah ketika menulis Al-Qur'an Al-Karim mengumpulkan mushaf Al-Utsmani Al-Quran dengan Rasul Uthmani itu mereka menyebutkan di awalnya Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga syariat memulai dengan basmalah dalam kitab, dalam surat itu satu ibtidaan bil kitabil aziz. Yang kedua, ibtidaan di sunnatin nabawiyah. Yang ketiga, ibtidaan di amal sahabat. Masya Allah. Mencontoh Al-Quran, mencontoh sunnahnya Rasul SAW, dan mencontoh amalannya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Maka memulai dengan basmalah di disyariatkan. Wa amalan bihadis dan juga dalam rangka mengamalkan hadis kullu amrin zibalin segala urusan yang memiliki perkara penting. Zibal, yakni syarif, amrin syarif. Perkara yang mulia, perkara yang sar, La yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta' di mana tidak nggak dimulai padanya dengan Bismillahirrahmanirrahim maka dia terputus maka dia terputus. Akhrajahu Ibn Hibban min tariqain. Hadis nah, ini dikeluarkan oleh Ibn Hibban dari dua jalan. Qala Ibn Salah wal hadithu hasan. Ibn Salah mengatakan hadis ini hasan. Demikian pula ikhwan fillah azakumullah dihasankan oleh Al Imam Suyuti rahimahullah. Dia mengatakan wa sanaduhu hasan sebagaimana disebutkan dalam kitab Ad-Durrul Mansur. Naam. Namun karena fitina azakumullah al hadis dhaif. Hadis ini lemah ya ikhwan. Dan salah orang-orang yang menisbatkannya kepada Ibn Hibban rahimahullah. Ibn Hibban meriwayatkan salahnya. Tamam? Wal hadis dhaif Hadis ini khanabitin azakumullah dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Abu Hurairah. Dan di sanadnya ada seorang rawi yang bernama Ibnu Imran dhaif. Ibnu Imran dhaif. Qala wa li Abi Dawud wa Ibnu Majah. Dan diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah. Dengan lafaz kullu amrin zibalin setiap perkara yang penting la yubda'u fihi bilhamdillah bilhamdillah yang tidak dimulai dengan alhamdulillah atau bilhamdi atau dengan pujian alhamd bahwa akbar maka dia pun terputus wali ahmada dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan lafaz kullu amrin dzibalin setiap perkara yang penting. La yuftatahu bidzikrillah yang tidak dibuka dengan zikir kepada Allah fahuwa abtar au aqta. Maka dia abtar au aqta. Abtar, aqta artinya sama, terputus. Walid Darqutni An Abi Hurairah radhiyallahu taala marfu'a. Darqutni meriwayatkan dari Abu Hurairah marfu' dengan lafaz kullu amrin dhi setiap perkara yang penting. La yubda'u fihi dzikrillah fa huwa aqta'. Yang tidak dimulai dengan zikir kepada Allah, maka dia terputus. Wal hadis kana bi tinasakumullah La yasih. Tidak sahih. Dan ahsanu man takallama fi hada yang paling bagus dalam membicarakan riwayat-riwayat ini ialah Al-Allamatul Albani rahimahullah dalam kitab beliau Al-Irwa Irwal Ghalil pada hadis yang pertama dalam kitab Al-Irwa dan beliau mengatakan jangan tertipu dengan kepada siapa saja yang me menghasankannya la tagtar biman hasanah kalian jangan tertipu dengan para ulama yang menghasankannya fal hadis farji'uh maka silakan kalian merujuk kepada kitab tersebut Irwaul Ghalil hadis nomor pertama dan yang kedua. Ala kulli hal, untuk riwayat ini fa nabidina azakumullah baik. Sehingga kita tidak bisa menjadikannya sebagai hujah untuk syariat memulai tulisan dengan basmalah. Cukup kita berhujah dengan tiga perkara yang disebutkan di awal, yaitu mencontoh Al-Quran. Yang kedua, mencontoh sunnahnya Rasul SAW. Iya, yang ketiga, mencontoh amalannya para sahabat. Indah ini. Tadi paham ya? Nah, akhirnya itu. Sehingga bukan berarti kalau baik riwayatnya maka enggak enggak syar, enggak syar'i memulai, memulai dengan basmalah. Enggak demikian. Baik riwayatnya, namun kita berhujjah dengan perkara yang lain, dengan hujah-hujah yang lain untuk mensyariatkan basmalah pada permulaan kitab. هذا هو قال رحمه الله تعالى والمصنف قد اقتصر في بعض نسخه على البسملة سمندر المصنف رحمه الله يعني الشيخ محمد بن الوحد beliau pada sebagian nuskhahnya هنيا من basmalah. Kenapa? Li'annaha لأنها من أبلغ الثناء dzikri. Dikarenakan basmalah itu pujian dan zikir yang paling mantap. Dan yang kedua, walil hadithil mutaqaddim juga karena hadis yang telah lewat. Nakul, adapun hadis yang telah lewat, wa'id. Wa'id ya, Namun kita berhujjah dengan perkara-perkara yang disebutkan tadi. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqsiru 'alaiha fi murasalatih. Dan dulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mencukupkan hanya menyebutkan basmalah pada surat-surat beliau. Ini yang kita jadikan sebagai hujah. Tamam? Hanya menyebutkan bismillahirrahmanirrahim. Kama fi kitabih li Hiraqal, Azim Rum seperti surat beliau yang ditujukan kepada Heraklius penguasa Romawi. Al-Hadis kana fitin azakumullah akhrajahu al-Bukhari fi sahihih wa Muslim fi sahihih min hadis Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dan Ibn Abbas ketika itu menerima hadis dari, eh, dari siapa ya, pak? dari Abu Sufyan, Sahir bin Harb radhiyallahu taala anhu, sahibul kisah. Yang mengalami langsung kisah tadi. Yang ketika itu, ketika dipanggil sama Heraklius, dia dalam keadaan kafir. Maka menunjukkan di sini khanafitina asakumullah bahwasanya orang kafir itu bisa menerima ilmu. Tidak disyaratkan harus muslim orang-orang yang mengambil ilmu itu. Namun kalau dia menyampaikan ilmu, maka disyaratkan harus muslim, nggak boleh kafir. Seperti kasusnya Abu Sufyan radhiyallahu taala ketika beliau menerima ilmu, mengalami kisah tadi, dia masih musyrik ketika itu. Dan baru disampaikan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala ketika beliau muslim. Kisah ini pula yang Nabi menunjukkan kepada kita bahwasanya mursalus sahabi la yadur. Mursalnya seorang sahabi tidak mengapa. Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma itu tidak langsung mengalami kisah tadi dan juga kejadian-kejadian yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu. Namun beliau mengambil dari Abu Sufyan, kemudian dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wada dengan ijma'nya para muhadithin dan qaul jumhur usuliyin. Masya Allah. Qala rahimahullahu ta'ala wa waqa'a li nuskhatun bi khattihi rahimahullah. Dan ada pada saya katanya Syekh Abdul Rahman ini satu nuskhat dengan khatnya beliau, dengan khatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Katanya Asyik bin Uthaymin rahimahullah, ada kemungkinan sebagai nuskhah ada yang hilang. Belum mengatakan yuhtamal antakuna ba'dun nusakh mafkudah. Di sini ada kemungkinan Ibnu Nabi Nazakumullah sebagai nuskhah kita bertawahid ini ada yang hilang. Sehingga yang dijumpai sama kita cuma demikian, dan dicubai sama yang lainnya demikian. Wallahu a'lam. Di situ dikatakan pada fiha bil basmalah. Asy-Syaikh rahimahullah memulai kitabnya dengan basmalah. Wa sanna bil hamdi. Kemudian beliau menyebutkan yang kedua setelah basmalah, yang kedua menyebutkan dengan alhamdulillah, dengan tahmid. Wassalati ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa ala hada. Wa ala hada. Maka atas dasar ini. Fal ibtida'u bil basmalah haqiqiyun. Maka memulai dengan basmalah itu hakiki. Pengetahuan hakiki ya ikhwan, huwallazi lam yusbaq bi syai'in al-battah Walladhi lam yusbaq bisyai'in al Sesuatu yang tidak didahului oleh apapun sama sekali. Paham ya? Sehingga dikatakan di sini memulai dengan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Itu ibtidaun hakiki. Permulaannya hakiki sebab tidak ada tulisan lain sebelum kalimat bismillah. Sehingga bismillah ini betul-betul awal tulisan. Begitu. Itu namanya ibtidaan hakiki. bil hamdalati nisbiyun idafi Dan memulai dengan basmalah itu namanya nisbi idafi yakni ibtidaun nisbi, ibtidaun idafi Ai maksudnya kata beliau bin nisbati ila ma ba'dal hamdi kalau dilihat dari sisi apa yang setelah alhamdulillah yakunu mabdu'an bihi, maka dia dimulai dengan alhamdulillah. Saya paham ya? Misalkan ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Paham ya? Di sini kita, kita mengatakan kalimat bismillahirrahmanirrahim itu ibtidaun hakiki. Kenapa ya, kawan? Sebab awal awal penulisan tidak ada lagi tulisan sebelum basmalah. Paham ya? Paham. Kemudian kalimat rabbil alamin dikatakan ibtidaun nisbi. Permulaan yang nisbi. Apa maknanya? Yakni dilihat dari sisi lafaz-lafaz yang setelah alhamdulillah. Itu kalimat wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Maka kalimat ini, salawat ini tadi, dikatakan dia ini dimulai dengan Alhamdulillah. Kan ya? Allahumma sta'an. Pengertian ibtidaul mubafi pada fitina azakumullah ialah huwa alladhi sabakahu syai' huwa alladhi sabakahu syai' yaitu ada sesuatu yang mendahului dia sehingga bin nisbah ila ma ba'dah dilihat dari sisi yang setelahnya maka dia sebagai lafad yang permulaan. Nah, qala rahimahullahu taala wal fa'u fi bismillah muta'alliqun bi mahdhuf. Dan huruf fa pada kalimat bismillah ini muta'alliq dengan sesuatu yang mahdhuf yang yang terbuang. Tamam? Mata تكسيره Takdirnya apa ya Pak takdiruhu yakni keadaannya masing-masing al-halah hiya lati tuqaddiru masing-masing keadaan itulah yang, yang menyebutkan takdirnya muta'aliknya mahdu. apa takdirnya ini keadaan dia misalkan dia sedang membaca maka dikatakan bismillahi akra. Dengan nama Allah saya membaca. Tahu dari mana Mutaliknya itu ialah akra? Dari kondisi dia. Kondisinya dia sedang membaca. Dia lagi menulis. Apa dia mengatakan? Bismillahi aktub. Agar ah, Ketika dia sedang berceramah, Bismillah. Ini Bismillahi uhadir atau akhluk wahana. Sehingga uh, muta'alliq yang mahzuf tadi itu dikira-kirakan dengan kondisinya masing-masing. Paham ya? Tafsiruhu. Itu dikira-kirakan dengan halahnya dia. Labas. Ikhtara kathirun minal mutaakhirin. Kebanyakan para mutaakhirin memilih kaunahu fi'lan khasan mutaakhirah. Yang mahzuf ini tadi, muta'alliq yang mahzuf tadi, dia itu fi'il khas, fi'il yang khas, mutaakhiran dan dia di belakang. Jatuh setelah kalimat bismillah. Amma kaunu fi'la. فلأن الأصل في العمل للأفعال Adapun ditakdirkan dengan fiil dikarenakan asal amil itu untuk fiilnya asal amil itu fiil yang namanya fiil dia ini khanabitina azakumullah yang merofakkan isim yang menasukkan isim eh, yang apa namanya yang mutalik dengan jirur majrur Fakalah. Nah, sehingga lebih pas kalau dengan fiil. Wa amma kaunu khassa Adapun ditakdirkan dengan fi'il khusus. Fi'lun khas yang khusus. Fali anna kulla mubtada'in fil, fil basmalah fi amrin. Sebab atau karena segala sesuatu yang dimulai dengan basmalah untuk suatu urusan yubmir dia mengandung bomir ma ja'ala al-basmalata mabda'an lah yang menjadikan basmalah itu sebagai permulaannya. Sehingga harus khas. Fi'lun khas. Wa amma kaunu mutakhirah. Adapun harus diakhirkan, bukan diawalkan. fali dalalatihi alal ikhtisas. Supaya menunjukkan pengkhususan. Ini kaidah ya kawan. Kaidah para ulama ialah takhir syait. takhir syait alladhi haqquhu taqsim yufidul ikhtisas wal hasr. Ini kaidah. Takhiru syai'i. Takhiru syai'i. Alladhi haqquhu taqsim yufidul ikhtisas wal hasr. Mengakhirkan sesuatu yang seharusnya didahulukan, dikedepankan, itu berarti mengandung faedah pengkhususan dan pembatasan. Paham ya? Paham ini ya kenapa? Apa harus ulangi lagi Arabnya? Hah? Takhiru syai'i. Takhiru syai'i. Alladhi haqquhu at-taqdim yufidul ikhtisafa wal hasra. Mengakhirkan sesuatu yang seharusnya dikedepankan itu mengandung makna pengkhususan dan pembatasan. Saya contohkan sekarang. Kalimat Iyaka na'budu. Mana maf'ulnya? Iyaka. Maf'ul itu seharusnya jatuh sebelum fi'il atau setelah fi'il? Hah? Setelah fi'il. Agar sini. Jadi fi'il dulu, kadang fa'ilnya, baru maf'ulnya. Iya kan? Tapi dalam ayat ini, maf'ulnya ditaruh depan. Ya kan? Iyyaka na'budu. Yang seharusnya na'budu Iya. Kalimat na'budu di bagian akhir. Maka mengakhirkan sesuatu yang seharusnya ditaruh di belakang, eh, ditaruh di depan, itu mengandung ikhtisas, makna penghususan dan pembatasan. Demikian pula, mendahulukan sesuatu yang seharusnya ditakhir, juga demikian mengandung makna al hasr oleh ikhtisar. Sehingga kalimat iya na'bud itu mengandung pembatasan ibadah hanya kepada Allah semata. Paham ya? Yang kalimat iya na'bud itu mengandung makna la ilaha illallah. Ya Allah, paham insyaallah. Yang kedua, alasan yang kedua. Ini alasan yang pertama supaya lebih menunjukkan pengkhususannya. Yang kedua, wa adkhalu fit ta'zim dan lebih masuk lebih kuat dalam pengagungan yakni lebih kuat untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebab memulai dengan sesuatu itu berarti mengagungkan dia wa awfaqu lil wujud dan lebih awfaq lebih tepat adanya untuk wujudnya Wali anna ahamma ma yubda'u bihi zikrullahi ta'ala. Sebab perkara yang terpenting untuk dimulai ialah disebutkannya terlebih dahulu zikrullah. Zikr kepada Allah Ta'ala. Penyebutan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini kenapa disebutkan harus fi'il, harus khas, harus mutaakhir. Fi'il khas, fi'il yang khusus tadi disesuaikan dengan kondisinya. Sehingga tidak apa namanya e, eh, dimutlakan. الله المستعان قال رحمه الله تعالى وذكر العلامة ابن قيم رحمه الله تعالى لحذف العامل فوائد Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi ta'ala menyebutkan beberapa faedah dibuangnya amilnya. Amilnya dibuang mengandung faedah. Yang pertama, minha annahu mautinun la yanbaghi ay yataqaddama fihi ghairu dzikrillah ini tempat yang tidak seharusnya, nggak selayaknya didahulukan di situ selain nama Allah. Sebab babnya ya kan bab Bismillah kaitannya dengan Allah Taala. Maka nggak layak kemudian disebutkan ambilnya dulu baru Allah. Nggak layak dikatakan akra'u bismillah. Saya membaca bismillah atau apa namanya aktubu bismillah nggak layak. Seharusnya Disebutkan nama Allah terlebih dahulu, baru kemudian amilnya. Bismillahi akra'u. Itu maknanya mutakhir Harus belakangkan. Wa minha annal fi'la idza hudzifa. Kalau fi'il itu dibuang, dimahdhufkan, sahal ibtida'u bil basmalah. Maka sah boleh memulai dengan basmalah fi kulli amalin wa qaulin waharakah untuk setiap amalan, ucapan dan pergerakan. Sehingga tidak hanya satu amil saja. Misalkan kalau disebutkan, kalau misalkan disebutkan satu fiil, Bismillahi aktub. Misalkan begitu. Amilnya dinampakkan, nggak dimaksudkan. Kalau dinampakkan Bismillahi aktub, ya berarti khusus untuk nulis saja. Tidak bisa kita mengatakan Bismillahi akra bismillahi ataharrak, bismillahi aqum, bismillahi ajlis, bismillahi ashraf. Tidak bisa. Kenapa? Sebab sudah mazgur, sudah disebutkan fiilnya. Nah, di sini tidak disebutkan fiilnya. Hanya mengatakan bismillah, bismillah tanpa menyebutkan fiilnya. Sehingga kita bisa memulai dengan mengucapkan bismillah untuk semua perbuatan, semua ucapan dan semua gerakan. Kita mau berdiri, kita bisa mengucapkan bismillahi akum. Kita mau duduk, kita bisa mengatakan bismillahi ajlis. Kita mau makan, kita bisa mengatakan bismillahi akul. Mau minum, bisa mengatakan bismillahi ashraf. Menulis, bismillahi aktub. Mau membaca, bismillahi akra. Oh, kata. Paham ya? Dengan semua ucapan, semua amal, semua gerakan bisa dimulai dengan bismillah. Kami ya, akan hafal? Naam. Masya Allah. Beliau mengatakan al hazfu a'am. Maka half membuang fi'il itu lebih umum cakupannya intaha mulakhasa disebutkan dalam kitab Badai'ul Fawaid karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Juz 1 halaman 25. Faham soalnya? Masuk soal. Ini ya, pembahasan nahu dulu. Insyaallah paham ya? Jangan ngomong. Orang nggak paham ngomong. Insyaallah paham ya sekarang ini ya? Iya. Qala rahimahullah taala wa ta'u bismillah. Lil musahabah. Ta pada kalimat bismillah bismillah saknya itu lil musahabah mengandung makna musahabah. Hmm. Mudah-mudahan untuk paham maknanya. Pak musahabah ya fanafitina azakumullah. Ini kalau salah dibutuhkan ya. Di sini banyak ahli nahu soalnya. <laughs> yep. Pak musahabah itu artinya sebuah ungkapan, ibarah, berserikatnya suatu perkara dengan sesuatu yang dimasuki al-jar wal majrur. Berserikatnya suatu perkara dengan sesuatu yang dimasuki jar wal majrur. Saya contohkan. Seperti kalimat dalam Al-Quran, di bisalam di salam Turunlah di salam dengan keselamatan. Yani ihbib musahiban bisalamah. Ihbib musahiban salama Turunlah kamu disertai dengan keselamatan. Paham ya? Paham ya, jadi? Allah musta'an. Al-Muhim. Itu musahabah. Wakila. Saya terangkan ngomong gini aja langsung wis. Al-muhim. saya harus. Oh, bawang oh, apa? Eh, saya mau tanya dulu sama yang Dini. Kalau yang Dini nggak paham juga, kayak apa saya terangkan ini? Eh, rumah. Paham nanti? Hah? Faul musahabat artinya apa? Ini mengandung makna sahib gitu. Agak tak? Kebersamaan dua perkara. Jadi terus gandeng begitu. Nah, kaul musahabah sebenarnya kalau secara Indonesia begitu, mengandung makna kebersamaan. Cuman dalam istilah nahunya ibaratun an syarikati amrin an syarikati amrin di madhul jari wal majrur. Suatu ungkapan tentang persyarikatnya suatu perkara berserikat atau berserikat ya masa orang berserikat berserikat yang satu perkara dengan madhul sesuatu yang dimasuki al-jar wal majhul. sekarang ihdub di salam sekarang yang dimasuki jar apa wal majhul. Hah? Huruf jar al majrur salam di salam paham ya Ba' di sini adalah baul musahabah. Berserikatnya sesuatu. Bergabungnya sesuatu. Dengan perkara yang dimasuki jero majro. Sehingga mengandung mana kebersamaan. di salam Turunlah kamu dengan keselamatan. Ya'ani ihbiq musahiban as salam Ini kalian turun membawa serta keselamatan. Paham ya? Sekarang pada kalimat Bismillah. Bismillah. Dengan nama Allah. Dimanakan lil musahabah. Maka mengandung anak. Misalkan fi'ilnya ialah Bismillahi akra. Bismillahi akra. Dengan nama Allah saya membaca. Artinya akra'u musahiban bismillah. Saya membaca disertai dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Saya paham ini? Hah? Hakal jindi. Saya membaca atau saya menulis atau saya berdiri disertai dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya qaul musahabah. Wa qila ada lagi yang mengatakan lil isti'anah. Pak di sini mengandung makna lil isti'anah. Pak isti'anah ikhwan Alfa yang ada dakhilah ala alat al-fi'il. Ada dakhilah ala alat al-fi'il. Ba yang masuk pada alat perbuatan. Alat perbuatan. Contohnya, kata betul bi gimana? Bil kolam. Kata betul bil kolam. Saya menulis dengan pena. Ba di sini dikatakan dengan ba'ul isti'anah. Sebab ba di sini kalau Allah masuk kepada alatnya fiil. Mana fiilnya? Kata ba yaktubu tu. Saya menulis. Apa alatnya? Apa alatnya? Al-qalam. Paham ya? Al-qalam itu namanya alatul fiil, alatnya fiil tadi. Nah, banyak masuk pada alat fiil namanya fa'il. Fa'il Kata Katabtu fil kolam saya menulis menggunakan pena. Nah, itu, eh, begitu. Saya menulis menggunakan pena. Jangan saya menulis dengan pena. Nanti orang mengiranya kamu menulis bareng-bareng sama pena. Kamu menulis, pena juga menulis. Tidak. Saya menulis menggunakan pena. Itu ejaan tempo dulu yang lebih fasih daripada sekarang. Iya kalau dulu panjang ya bahasanya, tapi tepat itu. Hah, bahasanya orang-orang tua dulu. Masya Allah. Tayyib. Lalu mana yang rajih? Mana yang rajih, ikhwan? Fa'lil musahabah ataukah lil isti'anah? Dalam bab ini, dalam bab basmalah ini. Sebenarnya, sebelum saya pembahasan mana yang rajih, mana yang marjuh. Kita belum menerapkannya kepada bismillah ya. Untuk isti'anah ini. Jadi kan saya contohkan dengan contoh yang lain. kata tubil kolam. Sekarang kita terapkan dulu dengan eh, pembahasan kita sekarang. Bismillah. Misalkan, fiilnya ialah akra. Bismillahi akra. Terjemahan kita dengan nama Allah saya membaca. Kalau baknya bak isti'anah, itu maknanya ialah akra'u musta'inan bismillah. Saya membaca dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Enggak kemudian saya membaca menggunakan nama Allah bukan. Itu terjemahannya keliru. Tapi maknanya akra'u musta'inan bismillah taala. Billah. Saya membaca dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahi aktub. Maknanya aktubu musta'inan billah. Saya menulis dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya Pak is isti'anah. Paham sekarang ya? Tanyakan apa? Ayo. Sekarang mana yang paling sahih? Mana yang rajih? Fa al-musahabah atau fa isti'anah pada pembahasan bismillah ini. Ya Allah ya ayuhan nuhad. Mana ahli nahwunya ini? Wong si Dayu pinter nahwu ini. Ah. Jauh-jauh dari luar Jawa ke si Dayu untuk apa? Nyari nahwu. Ah, ayuhan nuhad. Mana ahli nahwunya ini? Ha. Ah. Mana yang sahih? Fa lil musahabah dalam bab ini dimaknakan musahabah atau dimaknakan isti'anah? Kita mau bertanya kepada ahli lugoh dari Aceh. Enak ya zahul Ah. Ya Zahrul. Dan sebutkan argumentasinya. Tidak ya, anggar mengotok air. Oh, musahabah. Cuma isyana. Hmm, argumentasinya apa? Jangan agar mengok, jangan asbun. As, asal bunyi, asmuni, asal muni. Allah musta'an. Ahli nahu dari acehnya menunduk ya ikhwan. Hmm. Allah ahli nahu dari kebumen. Indagi akhir abal Yaman. Ya Allah, peras otaknya ini. Hmm. Isti'anah. Kenapa kok isti'anah? Alasannya. Saya kata. Pas kita. Ah, Allah musta'an. Labas. Ah, siapa nahunya ini? Ah. Ain lagi Faisal. Ah. Iya. هذا في موسى أين قلت ها الله المستعان أين يا أبو الحسن يلا قل قل قل ما بدا لك Masa gak ketok rek. Mesti ketok moto iki. Ya Allah Ah, Allah musta'an. Ansar. negi ansar. Ah. Listi'anah. Kenapa? Iya, iya, iya. Dalam rangka apa? Ingat Allah. Loh, sama aja. Kita mau bismillah ya ingat Allah. Menyebut nama Allah kabeh. Baknya, baknya. Apa mungkin bak sahabat? Juga isti'anah. Lagi yang mujib. Dua-duanya. Tapi, dua-duanya ini. Nah, anak bilang yang yang paling yang yang paling sahih. Yang lebih sahih, yang lebih rajih. Hmm. Ya, ya akhi. Antum jangan mengira ya Fanabitina Azzaikumullah pembahasan Nahu itu tas Nahu tok gitu aja. Ternyata ya Fanabitina Azzaikumullah dalam bab Nahu sekalipun Ashabul Ahwa'i wal Bid'ah itu berperang. Main di situ. Nah, iya. Dan kebanyakan ashabul ahwa'i wal bidah, orang-orang yang pemikirannya enggak genah, main dalam perkara nahu. Dalam perkara ini pun ada permainannya ashabul ahwa'i wal bidah di sini. Harus cermat kamu, harus cermat. Maka ikhwan fillah azakumullah yang lebih sahih, yang lebih rajih dan jauh-jauh dari pemikirannya ashabul ahwa wal bid'ah ialah al ba'huna lil lil lil lil isti'anah. Tamam? Hada ikhwan ya fillah azakumullah qaulnya al-sunnah. Sementara orang-orang Mu'tazilah Tuh, orang-orang Mu'tazilah mereka lebih memilih bak dimanakan dengan musahabah. Kenapa ya kawan? Mereka mengatakan kalau baknya dimanakan musahabah, pas mata-mata sohbah. Musahabah saja. Saya membaca disertai dengan nama Allah. Pas gitu aja. Tidak ada unsur, nggak ada keterkaitan dengan kudrohnya Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ada keterkaitan dengan isti'anah billah. Kok bisa begitu? Iya. Sebab orang-orang Mu'tazilah ya ikhwan, Qadariyah Mu'tazilah mereka meyakini bahwasanya af'alul ibad la tadkhulu fi qudratillah. Perbuatan-perbuatan hamba itu tidak masuk pada kekuasaan Allah sama sekali. Mereka meyakini hamba itu menciptakan perbuatan sendiri. Ya kan? Ada qadariyah, an-nufat, Qadariyah, Mu'tazilah demikian pemikirannya. Sehingga kita bicara, kita berbuat, kita apa, itu bukan dengan kehendak Allah. Allah nggak mampu untuk itu. Tapi hamba sendiri yang menciptakannya, hamba sendiri yang menghendakinya. Gitu. Nah kalau mereka memilih baklil isti'anah, hancur. Punya, mereka punya prinsip. Sehingga dipilihlah oleh mereka baul musahabah saja. Karena musuh pas semata-mata sohbah. Tidak ada unsur keterkaitan dengan kudrohnya Allah Subhanahu wa taala, enggak ada unsur keterkaitan dengan isti'anah billah. Ada Mu'tazilah. Paham ya? Paham yang terangkan? Ya Allah ya. Eh, dilatih untuk paham. Maka sekali lagi yang sahih, yang rajih bahwasanya ba di sini baul isti'anah. Sebab Baul isti'anah ya ikhwan. Tidak hanya mengandung makna musahabah. Pak, dengan makna isti'anah itu mencakup sekian banyak perkara. Mencakup al-musahabah. Disertai dengan nama Allah. Dan juga mencakup perkara-perkara yang lainnya. Di antaranya, satu, tulisan. Jarang kamu dapatin nanti insya Allah. Tulisan, satu. Saya lagi ya, kita memilih Pak, di sini pada Bismillah itu ba mengandung makna isti'anah. Sebab isti'anah itu meminta pertolongan itu mengandung makna musahaba juga. Disertai dengan nama Allah, bersama dengan nama Allah. Juga mengandung makna-makna yang lain. Makna yang lain itu ialah satu. Idharu ta'abbudillah. Idharu ta'abbudillah ta'ala menampakkan ta'abud, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Izhar at taabud lillahi ta'ala. Menampakkan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dimanakan isti'anah, itu kan artinya membaca yang kita membaca dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita itu menempatkan diri kita sebagai orang yang rendah, sebagai orang yang sedang menghamba, butuh pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Ini sisi makna yang lain. Izhar at-ta'abbud lillah, menampakkan sisi ta'abbud penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tahqiqu qawlihi la haula wa la quwwata illa billah. Ada muhim. Tahqiq qawlihi la haula wa la quwwata illa billah dalam rangka untuk merealisasikan bahasa lain mengaplikasikan ucapan la haula wala quwata illa billah tiada daya tiada upaya kecuali hanya dengan Allah Subhanahu wa taala hanya dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala la haula wala quwata illa billah sehingga kalau baknya mengandung makna isti'anah, ketika kita membaca bismillah, kita membaca atau kita menulis, kita baca bismillah. Itu artinya kita menyerahkan segala daya kita, upaya kita, segala-galanya diserahkan kepada Allah SWT. Kita memohon pertolongan, bantuan dari Allah Taala. Tahqiqu qawlihi la hawla wa la quwata illa billah. Ini hikmahnya besar ya Pak. Yang ketiga, tulisan bin warak. Yang ketiga ialah ada wabah talabul aun min Allah taala. Talabul aun min Allah taala, meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza taanta, fasta'in billah. Kalau kamu mohon pertolongan, maka minta tolong kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Talabul aun minallahi ta'ala. Meminta pertolongan dari Allah ta'ala. Yang berikutnya. Ini yang kesukaan tadi tentang Mu'tazilah. Radun adalah Mu'tazilah. Al-Qadariyah. Dalam rangka untuk membantah kelompok Qadariyah Mu'tazilah. Ada apa dengan mereka? Karena mereka meyakini dengan keyakinan yang sesat bahwasannya af'alul ibad perbuatan-perbuatan hamba itu la tadkhulu fi qudratillah tidak masuk pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Terbantah dengan ini. Ah, terbantah dengan ini. Kita mengatakan balil untuk menunjukkan bahwasanya perbuatan hamba itu itu semua dengan kehendak Allah perbuatan hamba itu dengan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita minta tolong kepada Allah. Hadza Saya Saya kita bantah dengan ini. Makanya saya katakan di awal, mereka lebih memilih pak dengan mana ya, Pak Irfan? Dengan mana? Musahabah saja. Kenapa? Karena musahabah itu semata-mata musahabah saja. Tidak ada unsur keterkaitan dengan kudratullah. Ada Tinggal bantahan untuk mereka. Yang berikutnya, yang berapa ini? Hah? Yang kelima, pambaono. Ini at-ta'ajjubul lafzi ma'allah. Adab lafad bersama Allah subhanahu wa ta'ala. At-ta'ajjub al-lafzi ma'allah. Adab dalam melafatkan. Ada perlafatan bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Isti'anah. Ini sisi-sisi lain. Hikmah-hikmah yang lain. Yang bisa diambil dari makna isti'anah ini tadi. Sehingga al-aula tamam wal asah yang lebih tepat, yang lebih sahih, yang lebih rajih wa ab'adu min qaulil mu'tazilah dan lebih jauh dari prinsipnya mu'tazilah kita mengatakan ba di sini mengandung ba isti'anah. Wa takdiruhu mada? Kita baca. Beliau mengatakan, kuno takfir. Ini takdir ini untuk pak yang mengandung mana, Pak Mengadu Mengandung mana isti'anah. Fayakunu takfir Bismillahi U'allifu Karena babnya bab menulis kitab Bismillahi U'allifu Dengan pertolongan nama Allah Dengan pertolongan Allah Saya menulis Halakauni Di saat saya Musta'inan Bidikrihi Meminta pertolongan Dengan menyebut nama Allah Mutabarrikan Bih dan mengambil barokah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ini takdirnya kalau mengandung mana isti'anah. Hadza huwa. Sehingga betul-betul ya ikhwan mengandung sekian banyak makna yang disebutkan tadi. Sehingga as-sahih Lama sahih Al-Ba di sini mengandung ba, mengandung mana? Ba'ul isti'anah. Wallahu taala alam bisawab. Nah, Teruskan lagi. Kalau sudah puyeng. Hah? Terus. Mah terus tambah henti. Eh? Lagu Ya sudah. Ya. Tenanane. Terus saya. Insyaallah paham ya? Insyaallah paham ya? Kalau nggak paham ngomong ya, Pak. Biar nggak capek-capek ya, teriak-teriak. Nggak paham. Siapa yang nggak paham? hilal hilal yang kedua, mana Bilal yang lain? Di. Ah, hilal Paham? Taufik. Hah? Allah Dipahami ya Ivan ya? Ini perkara yang sangat penting. Supaya terbuka otaknya antum. Bahwasanya ternyata belajar ilmu nahwu itu bukan perkara yang enteng dan biasa. Betul-betul dikatakan sebagai ilmu alah. Kunci ilmu alat. Itu nahwu. Dan juga saraf maksudnya. Ilmu lughah. Nanti khanabitina azakumullah kamu akan dapati ilmu nahu ini ternyata tidak hanya bicara masalah bahasa semata. Tapi yang kedua membahas masalah akidah, kata tadi itu. Keterkaitannya dengan mereka dengan muqazilah ila akhiri. Ilmu nahu ini pula khanabitina azakumullah nanti sangat erat kaitannya dengan pembahasan usul fiqh. Usul fiqh. Sangat erat keterkaitannya dengan bab qawaidul fiqh, kaidah fiqh. Sangat erat kaitannya dengan masalah at-tafsir, pembahasan tentang tafsir Al-Quran. Karena nahu. Kalau mustalah memang nggak ada ya, nggak ada kemudian mursal dikaitkan dengan nahu. Kau no, nggak ada. Hah? Ada kok. Masalah fidah, masalah eh, apa namanya usul fiqh. wa fiqh. Yang di, di sini nanti pembahasan masalah fiqh ya secara umum, pembahasan masalah tafsir, ini semuanya membutuhkan yang namanya nahu. Dari sini pula ya Nabi Tina Azzaikumullah. kamu bisa melihat bahwasanya ternyata ashabul ahwa'i wal bid'ah orang-orang ahli bid'ah dulu maupun sekarang itu itu betul-betul memasukkan pemikiran mereka melalui nahwu. Ayo. Hada Zamahsyari. Zamahsyari hada. Mahmud. Namanya Mahmud. Wahu mazmum. Tamam? Itu dia ini seorang nahwi dikenal sebagai ahli nahu. wa dia mu'tazili seseorang yang memiliki pemikiran mu'tazilah kaum rasionalis dalam buku-bukunya dia dalam buku al-kasyaf al-faiq dan misalnya dia memasukkan pemikiran i'tizal pemikiran mu'tazilahnya dalam pembahasan nahunya. luar biasa itu kalau kamu nggak paham nggak dong nggak cermat nggak cerdik dimakan sama dia kamu nyampaikan kepada orang begini, begini, begini, begini. Aku yang kamu yakini benar. Ternyata di balik itu menyimpan bara api yang menganga pemikiran i'tizal. Agar nah, sehingga perlu hatanah pun juga perlu orang yang mumpuni. Allah musta'an. Sehingga jangan cukup karena fitina Allah belajar nahu di Indonesia saja. Di Indonesia ini pasti yang penting ya Allah baca kitab lah. Adapun apa namanya di balik itu ada perkara yang sangat penting ikhwan ya, dan ini yang biasa dibahas oleh para masyaikhuna oleh orang-orang yang belajar di para masyaikh sana. Ayo, khususnya kalau setingkatan tinggi pembahasan Ibnu Aqil atau pembahasan Allah al-Masalik atau yang buku-buku yang kelas tinggi itu itu mereka berbicara di situ. Nuhat min ahli sunnah, ahli nahu dari kalangan ahli sunnah bicara itu. Nah, tidak hanya menjelaskan matan alfiyahnya tuh alfiyah yang dijelaskan syarah Ibnu Hisham Allahul Masa dijelaskan di syarah syarah ala syarah tambah lagi ar ala nuhatil mubtadi'ah bantahan kepada ahli nahwu yang berkenal bid'ah ayo lagi ini ini ini eh, kamu nggak menyangka tidak ternyata nahwu itu juga membutuhkan tenaga yang besar rupanya tapi kamu akan wawasan kamu akan terbuka. Itu mereka membantah. Memang, nah, ini letaknya Syari bermain di sini. Dia mengatakan begini, begini, begini. Maunya begini, begini, begini. Bantahannya satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, iya kan. Ini pada kamu memahami syarahnya sudah diam sudah. Sudah kepalanya sudah goyang-goyang begini. Syarah Ibn Sudah begitu ditambahin lagi syarahnya sama sang guru. Syarah, disyarah lagi tambah geliang. Eh, Tambah pusing kepalanya. Sudah begitu, tambahin lagi dengan ar-rukud alal mukhalif. Bantahan-bantahan kepada yang yang salah. Ada kaul kau marjuh. Hah? Pendapat yang lemah. Kenapa? Satu, dua, tiga, empat, lima. Oh ini apa namanya? Di, di, di, dibikin permainan sama mereka. Sebulan minah uh, eh, minah bidah. Maunya mereka begini. Bantahannya satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, iya kan. Ya, kalau yang jiwanya besar begitu, otaknya seger begitu, eh? lapang dada, lapang lapang pikiran, bisa menerima itu semua kalau eh? si bawah Indonesia nanti. Eh? Allah musta'an. Jangan dari sini fanabitina asakumullah. Jangan terlalu seneng jangan, jangan terlalu bangga. Baru bisa membaca, membahas kita mulakhos, mulakhos kuayatul lughah. Baru bisa mengajak kamu lakas ke dulu. Sudah petantang petenteng sana kemari. Seakan-akan situ dia seorang luhowi. seorang nahwi, seorang yang ah. Siapa yang punya daripada saya? Ya, cendil. Cemen kan itu. Turun wayai. Tawaduk, tawaduk. Alhamdulillah kamu bersyukur kepada Allah bisa baca kitab Arab dengan dengan benar, dengan bacaan yang benar, dengan makna yang benar. Tapi kamu harus tahu, di balik itu harus kita banyak ilmu yang justru lebih difahami oleh para ulama kita. Tadi itu untuk tepehnya mereka, untuk apa namanya tafsirnya mereka, dan juga bahkan untuk i'tiqadnya mereka. Dari sini pula ya Nabi Tina menunjukkan kepada kita. Hah? Batilnya orang yang mengatakan, tidak apa-apa ya akhi, belajar nahu dari ashabul ahwa'i wal bidak, kan nahu saja Pembahasan isim fi'il, huruf, ha? isim, tanda-tanda isim, tanda-tanda. Ada apa dengan masalah kita Ada apa dengan masalah prinsip? Ada apa dengan masalah manhaj? Ada orang jahil, ada orang gemblung, ada. Ini menunjukkan bahwa dia tidak mengerti bagaimana ashabul ahwa'i wal fijak tidak mengetahui bagaimana cara-cara mereka untuk memasukkan pemikiran bid'ahnya pada kaum muslimin. Justru mereka bermain dalam perkara nahwunya. Batil, batil. Yang namanya belajar ilmu agama, itu semua harus dari ahli sunnah wal jamaah. Tidak bisa belajar kepada ashabul ahwa'i wal bidah, walaupun urusan nahu. Tidak bisa. Hmm? Kamu tuh murid. Ibaratnya kamu tuh masih putih. Kertas putih begitu. Ya, gurunya dari ashabul ahwa'i wal bidah. Bisa aja apa namanya, dia akan mencoreng putih tadi dengan warna hitamnya atau dengan hijaunya atau dengan birunya, dengan hitam merahnya, dengan kuningnya bisa. Kok kamu nggak sadar? Kamu baru belajar. Allahumma musta'an, Allahumma musta'an. Maka kezab pendusta ya khanafitina orang-orang yang membolehkan kaum muslimin belajar nahu bahkan kepada orang-orang yang prinsipnya menyimpang dari sunnahnya Rasulullah SAW maka ambil ilmu agama ikhwan dari al-mu'tamanun orang-orang yang dipercaya agamanya, yang percaya akidahnya, prinsipnya, baik dalam perkara akidah, prinsip, manhaj, tauhid, muamalah, wa akhlak, bahkan perkara nafsu sekalipun. Bahkan perkara nikah, talak, rujuk, bihar, ilah, segala macam. Kamu yang macam-macam kamu belajar sama mereka. Hah? Belajarlah kepada al-sunnah wal jamaah. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Dan insyaAllah ta'ala pada pertemuan yang berikutnya, kita lanjutkan kembali pembahasan tentang masalah Bismillahirrahmanirrahim ini. Alhamdulillahirobbilalamin.